atau masih di luar segera masuk sandri yang besar segera masuk Taib Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Iqra Wahab Tafadhal Taib. Masih dalam pembahasan masalah bayan tarik ila tahdi bil akhlak. Tentang masalah poin yang kedua, fasal yang kedua tentang penjelasan cara untuk mendidik untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia disebutkan kemarin oleh mualif Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi bahwasanya setiap jiwa mempunyai kekurangan sebagaimana badan manusia fisik manusia juga ada kekurangannya masing-masing ada kekurangannya dan ketika badan, adanya kekurangan. Maka di sana ada penyempurnaannya dalam masalah gizinya, dalam masalah tarbiyahnya terhadap badan tersebut. Sebagaimana juga jiwa juga ada tarbiyahnya, juga ada <clears throat> gizinya yang harus dipenuhi. Penyakit badan tak kalah sehat, tak kalah dia sakit ketika terkena suatu penyakit, ketika dia panas, maka cara penyembuhannya cara global dilawan dengan hal-hal yang dingin. Nah, demikian juga ketika jiwa seorang ahlaknya rusak tak kala dia mungkin berpenyakit kiber sombong maka dilawan dengan kebalikannya yaitu tawadu ketika dia orangnya bahil ketika dia orangnya nampeli terhadap satu harta maka dilawan dengan lawannya yaitu dermawan dan ini diantara enam torekoh untuk menciptakan untuk mengarahkan kita masing-masing pada akhlak yang mulia. Dan ini terasa berat, terasa sangat pahit untuk memperjuangkan hal tersebut, untuk menjadi orang yang ber, orang yang mutawadi, orang yang tawadu, sangat berat. Penyakitnya sombong untuk menjadi orang yang tawadu ini sungguh sangat berat untuk melatih dirinya. <clears throat> Kama annahu la budda min ihtamali marara dawa dan sebagaimana sudah suatu kepastian bahwasanya darinya yakni menanggung rasa berat pahit terhadap obat tersebut ketika dia ada upaya untuk menyembuhkan masing-masing penyakit tersebut sangat berat wa siddatil sabri dan juga apa yakni sangat apa kesabaran butuh sangat sekali anil mustahayati dari hal-hal yang memang akan menggodanya dari hal-hal yang yakni akan menjatuhkan kesabaran tersebut tergiur dengan sesuatu tergiur dengan enam hal-hal yang akan menjatuhkan kesabaran tersebut li salahil abdanil maridah demi untuk mencapai memperbaiki badan-badan yang sakit. Nah, ini, ini ketika badannya sakit, maka untuk penyembuhannya kadang terasa sangat-sangat berat. Butuh membutuhkan satu kesabaran, jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang akan menambah penyakit tersebut. Nah ini penyakit kanker. Enam. Ini bagi orang-orang yang mungkin sudah kecanduan merokok. Enam. Sudah kecanduan ya masalah hal-hal tersebut itu sangat berat untuk meninggalkannya. Nah ini butuh ya yakni siddatil sabri anil mustahayat kesabaran kesabaran yang sangat dari hal-hal yang akan nah, menggiurkan jadi godaan tersebut. Sehingga tak lagi nggak bisa untuk bersabar, sudah penyakit akan menjadi kronis, akan menjadi berbahaya dan sangat pahit rasanya untuk meninggalkan apa godaan-godaan tersebut. Wa kadzalika la budda min ihtimalil mararatil mujahadah. Maka demikian juga suatu keharusan enam yaitu menanggung rasa pahitnya ketika dia bermujahadah ketika ada upaya ada usaha untuk merubahnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut apakah penyakit badannya ataukah penyakit jiwanya ini butuh mujahadah wasabru ala mudawam mudawah maradil qalbi dan bersabar di atas yakni di atas pengobatan sakitnya hati. Dia harus bersabar tak kala dia menempuh yakni terapi tentang sakitnya hati. Bal aula bahkan lebih utama ketika seorang muslim tiada upaya ada tekad yang sangat kuat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya. Ini lebih utama dibanding adanya upaya dia menyembuhkan penyakit-penyakit badannya yang menempel pada badan tersebut. Nah ini, ada stroke misalnya, ada mah, ada kanker, dan sebagainya dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Maka yang terpenting, yang lebih awal itu adalah penyakit hati. Ini yang harus ditekankan, yang harus bisa untuk disembuhkan daripada penyakit badan tersebut. Kenapa? Fa inna maradal maradal badani yakhlusu minhu bil maut. Karena sesungguhnya sakitnya sebuah badan ujung-ujungnya tak mungkin nggak bisa disembuhkan itu adalah suatu kematian. Dikubur, meninggal dunia. Ini ujung-ujung ketika suatu penyakit menimpa pada diri kita. Maka yang paling terjeleknya adalah meninggal dunia. Kemudian dikubur. Adapun wa maradul qalbi adabun yadumu ba'dal mati abadan. Adapun sakitnya hati lebih-lebih sampai meningkat sampai matinya telah mati ini ya sakitnya hati atau mungkin ketika sudah meningkat sampai mati hatinya seperti orang-orang kafir maka ada adabun ujung-ujungnya nanti adalah suatu adab yang senantiasa setelah meninggal dunia abadan selama lamanya ini tak kalah sakitnya hati nggak bisa diobati atau lebih parahnya lagi ketika sampai mati hatinya ini ujung-ujungnya adalah adab. Nah, setelah dia matinya di alam dunia. <clears throat> ini ini sangat terasa berat untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada diri pada kita masing-masing sehingga Nah, di sini termasuk mimbab jihad ya, mengobati apa-apa penyakit yang menimpa pada hati kita. Apakah penyakit-penyakit subhat, penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit ria dan sebagainya. Ini sungguh. Nah, ketika menjihad seperti ini, ini termasuk mimbab mujahadah. Mimbab jihad fi sabilillah. Untuk memerangi apa-apa yang ada diri kita masing-masing. Wa yambahi lilladhi yutibba nufusal muridin. Maka sepantasnya bagi orang yang dia nam yakni menyembuhkan adanya terapi terhadap jiwa al-muridina yang terhadap orang-orang yang jiwanya lagi menempuh jalan yang lurus yang dia jiwanya menempuh nam syaratal mustaqim maka bagi orang yang dia lagi menyembuhkan enam orang-orang yang berpenyakit, maka Allah yahjuma alaihim biryada fi fanni mahsusin. Maka nan jangan sampai untuk menggencarkan atas mereka dengan riado dengan latihan fi fannin mahsusin yakni pada fan satu yang dikhususkan. Nah, pada fan satu yang dikhususkan. Mungkin misalnya yang diberi misal biar paham ketika kita ya mungkin seorang guru, nam seorang alim ketika dia ada terapi untuk sang murid-muridnya untuk menyembuhkan sang murid-muridnya dari penyakit-penyakit dirinya, penyakit jiwanya. Enam, karena dia penyakitnya sangat berbahaya, penyakit-penyakit subhat, penyakit-penyakit sombong, enam dan sebagainya. Maka seorang guru jangan sampai menggencarkan atas mereka untuk apa? yakni memfokuskan satu fun kemudian ditinggalkan. Nah difokuskan untuk melatih bahasa Arab sudah dikhususkan bahasa Arab. Kemudian dia meninggalkan, seorang guru meninggalkan, enggak mengajari masalah akhlak. Jangan demikian. Jangan demikian. Ini fayam bahidiladi yutibu. Seorang yang dia lagi terapi yang terhadap jiwa-jiwa seorang kaum muslimin yang dia lagi menempuh jalan yang lurus, yang mereka terkena penyakit-penyakit hati, maka tidak selayaknya menggencarkan untuk mereka yakni memfokuskan fan satu. Hatta ya'rifa akhlaqahum wa amradahum sampai nah mengerti akhlak mereka dan penyakit-penyakit mereka untuk disembuhkan, untuk dihilangkan penyakit-penyakit yang menempel pada hati mereka. 6. Idlaisa ilaju kulli maridin wahidan. Karena sesungguhnya bukanlah suatu terapi semua penyakit itu adalah satu dengan satu fan. 6. Jadi bukan penyembuhannya dengan model seperti itu. Kalau dengan model seperti itu, itu akan sangat berbahaya. Akan menjadi penyakitnya akan menjadi menjadi parah ketika enam Iya, ini ketika disatukan, disatufankan dalam bahasa Arabnya. Nah, ini akan menjadi seorang guru ketika menyembuhkan seorang muridnya atau diri kita masing-masing ingin menyembuhkan diri kita masing-masing untuk merubah ahlaknya, kemudian memfokuskan fan satu ditinggalkan yang lainnya. Padahal hatinya masih diliputi dengan penyakit-penyakit sum'ah ingin terkenal, ingin apa, kemudian penyakit takaburnya, kibernya masih ada, kemudian memfokuskan dengan belajar satu fan saja. Dan dia menjadi orang yang ahli dalam bidang tersebut. Maka yang tumbuh, yang akan muncul adalah semakin menjadi kesombongannya, akan menjadi sifat ketenarannya. 6. Fa'idha ro'a jahilan bisar'i allamah. Tak kala dia melihat enam melihat seorang dalam keadaan bodoh masalah toharoh masalah solat masalah wudhu nggak mengerti maka ajarkan ilmu tersebut nah, ini sudah bagus akhlaknya sudah bagus tapi dia masalah hukum masalah solat bagaimana yang benar nggak mengerti maka allamahu ajarkan ilmu tersebut masalah taharah wa idza ra'a mutakabbiran ala ma yujibu tawadu dan tak kala seorang alim melihat orang yang sombong enam santrinya sombong maka yakni mengarahkan pada hal-hal yang memang bisa terwujud adanya sifat tawadu enam terwujud adanya sifat tawadu Nah ini disebutkan hadis-hadis masalah keutamaan tawadu, disebutkan hadis-hadis tentang masalah lawannya daripada tawadu sombong, akibat seorang yang sombong, kemudian akibat orang-orang yang tawadu. enam <clears throat> Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafahullahu. Dalam satu hadisnya. Wa ma tawadu'a. enam Dan tidaklah seorang hamba tak kala dia mempunyai sifat tawadu karena Allah Ta'ala kecuali yani illa rafa'ahullah Saya sungguh akan Allah angkat derajat orang tersebut nah ini maka diarahkan seorang alim mengarahkan kepada muridnya menjelaskan nam menerangkan tentang kutaman tawadu menerangkan bagaimana akibat orang yang sombong demikian Oh sadidal hodobi yakni naik pitam. Seorang alim, nam, atau seorang guru melihat seseorang mudah marah, mudah naik pitam, kemarahannya sangat-sangat tinggi. Nam, maka alzimhu alhilma, Nam, yakni untuk mengajarkan melazimkan kepadanya untuk bersifat halim ini untuk bersifat santun terhadap manusia. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW tak kala datang ya seorang laki-laki minta ya Rasulullah oh ini ya Rasulullah beri nasihat kepada saya ya Rasulullah maka beliau menjawab la tak takdob la tak takdob la tak takdob berulang kali beliau mengatakan la tak nah, ini cukup kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas. Jelaskan oleh Syekh Nam Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali bagaimana tentang faedah hadis ini. Beliau mengatakan hadis mengatakan ucapan seperti ini sungguh. Nam, ini adalah suatu perkara yakni akan bisa al-mujib bi ahlakil jamilah. Nam, akan mewajibkan akan melahirkan satu akhlak yang sangat indah ketika dia bisa menerapkan hadis tersebut. Nah, ketika dia bisa mempraktekkan hadis tersebut, la taktub, jangan kalian marah. Jangan kalian mudah untuk marah. Gerangan apa yang bisa akan mewujudkan akhlak tersebut ketika dia bisa menahan suatu kemarahan? Maka beliau menerangkan yakni minhu al-halim, seorang yang santun seorang yang sangat-sangat santun kepada manusia. Enggak mudah pendendam, enggak mudah nam untuk membalas. Bahkan yang muncul adalah yakni al-afwu wasafhu wal afu wasaf. Yakni mudah untuk memaafkan. Ini yang akan muncul ketika dia bisa menahan kemarahannya padahal dia sanggup untuk marah. Tapi karena demi mendapatkan suatu akhlak yang mulia, maka dia menahannya sifat marah tersebut. Demikian. Dan juga at-ta'ani akan bisa terwujud sifat ta'ani, hati-hati. Akan muncul sifat yang lainnya al-haya, malu. Akan muncul sifat yang lainnya al-kaful ada, mencegah untuk tidak menyakiti sesamanya. Ini yang muncul ketika dia bisa menerapkan hadis tersebut. ini, ini la takdub wa asaddu hajatil ra'id li nafsihi dan kebutuhan seorang yang dia lagi mengalami penerapan jiwanya kebutuhan yang sangat yakni kebutuhan seorang yang lagi menjalankan yakni mengobati hatinya mengobati jiwanya yang sangat dibutuhkan adalah kuwatul azmi keinginan yang kuat Nah ini, ini yang sangat dibutuhkan ketika memang mau merubahnya. Kita mau merubahnya sifat-sifat yang muncul pada diri kita. Nah ini, ini kuatul azmi ada enggak? Keinginan yang kuat ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Jangan harap bisa berubah sifat-sifat tersebut. Karena innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Nah ini ini apa yang Allah yang firmankan bagaimana Nam azam kita ada enggak? Fa mata kana mutaraddidan. Maka kapan saja kala dia mutaraddid, yakni gonjang-ganjing, tidak mantap keinginannya, maka ba'uda falahuhu akan jauh dari keberhasilan, akan jauh dari kebahagiaan untuk mendapatkan akhlak tersebut. Wa mata ahassa min nafsihi. Dan Kapan saja dia merasakan dari dirinya satu kelemahan, azamnya lemah, ya keinginannya lemah. Maka tasobar Apa tasobar Melatih dirinya untuk jadi orang yang sabar. Ya ini tasobar dalam ilmu sorof. Ya apa faedahnya tasobar? ala wajan tafa'ala ikhwan yang belajar sorof masih ingat enggak? Apa Hafid? Eh? Tafa'ala, tasabbara apa faedahnya? Mutawa'ah lagi? Kalau yang ini yang jenis mana ini? yang takaluf Lain ini di antara faedah-faedah. Enam, ketika perpindahan wazan fa'ala mesti fa'ala ini adalah yang pertama al-mutawaah, yang kedua takaluf Artinya apa? ini dia memaksakan dirinya untuk menjadi sesuatu yang ia inginkan. Dia ingin jadi apa? Orang yang pemberani. Maka dia berusaha untuk jadi orang yang pemberani. Maka tasyajja'a. Nah ini. Ketika dia sudah melatih dirinya jadi orang yang pemberani, maka terwujud tasyajja'a. Nah ini tasabbara, dia melatih dirinya untuk jadi orang yang sabar. Ketika digoda ini, digoda itu, macam-macam berusaha untuk memaksa dirinya untuk menjadi orang yang sabar. Maka tasabbara. Nah ini. Harus tasabbar. Dia yakni upaya yang sangat gigih memaksa dirinya untuk menjadi orang yang bersabar. Fa in azimatuha maka jika semakin semakin berkurang azimahnya maka aqabaha dia mengkopnya Dia memberikan hukumannya. Di Allah tu'abid supaya tidak terulang kejadian tersebut. 6. Kama kola rojulun di nafsi sebagaimana ucapan seorang pada dirinya. Mungkin kita mengatakan kepada diri kita masing-masing, lamina fi malayaknik. Engkau mengucapkan wahai jiwa terhadap hab, terhadap apa-apa yang tidak berfaedah. Lau aaki la lau bannaka bisa min sana. Sungguh aku akan memberikan ikau pada engkau dengan satu apa dengan puasa satu tahun. Ini, ini cara ya untuk membentuk ahlak yang mulia. Jadi beliau memberikan contoh ketika dia semakin kurang semakin kurang azimahnya, bahkan dia malah melanggar azimahnya, ingin jadi orang yang sabar, ingin menjadi orang yang pemaaf, tapi justru dia malah cepat marah, memukul, ya, membabi buta sampai babak belur. Padahal dia dalam hatinya ingin jadi orang yang penyabar, ingin jadi orang yang pemaaf. Maka ketika dia melanggar seperti ini caranya adalah apa? yakni bahak, Mengikop dirinya. Diikop dirinya. Kenapa diikop? Supaya tidak terulang kembali. Supaya tidak terulang kembali. Nah ini, mungkin dengan ucapan ya dalam hatinya atau dengan ya bagaimana ikopnya diikop dengan cara apa ya ini dengan cara mungkin bersodakoh ya dengan cara ya ini memberikan satu hadiah ini sebagai iko bagi dirinya biar tidak terulang kembali saya sudah apa kadung yang kemarin mukul-mukul dan ingin berusaha jadi orang yang pemaaf orang yang penyabar ternyata nggak bisa terlampiaskan kemarahannya sudah dia dirinya harus mengikop pada dirinya masing-masing dia mengikop dirinya dengan cara mungkin memberikan suatu hadiah kepada orang yang dipukul. Nah, di sini sebutkan atau dengan cara puasa satu tahun. Nah ini. Dengan puasa satu tahun. Ini contoh oleh beliau. Kenapa demikian? Agar tidak terulang kembali perbuatan tersebut. Taib mafhum ikhwan. Nah ini. Jadi apa yang dibutuhkan bagi seorang yang ingin merubah sifat-sifatnya maka kuatul azmi, kekuatan apa keinginannya bagaimana? Dia kuat enggak untuk merubahnya? Dan ketika sudah kuat keinginannya, kemudian melanggar, dia harus berani untuk mengikop dirinya. Harus berani untuk memberikan ikop pada dirinya. Sebelum mungkin ustadznya, sebelum mungkin para pengajar-pengajarnya. Harus berani mengikop dirinya dengan cara berpuasa, sudah. enam dengan cara berpuasa atau bersodakoh lainnya. Nah, Wallahu a'lam bisawab. Ila huna